Allahu Allahu Allahu Allahu Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sifat Allah yang kita bedah pada hari ini adalah sifat Allah yang bernama Al-Basit. Al-Basit. Lihat masih dari XXXV ya, masih XXXV yang nomor dua berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan bawa ke sana bawa ke sana berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. A. Doa memohon keimanan yang kuat. Doa memohon keimanan yang kuat. Coba lihat halamannya 289. Cukup panjang doanya. Doa ini ibu, boleh ibu potong. Kalau menurut ibu mana yang bisa saja, mana yang terpenting saja ibu potong aja di sana dan ibu doakan itu saja. Jadi kalau ibu tidak sanggup menghafal secara utuh, maka yang terpenting saja silakan. Di sini ada, ada nama Al-Basit. Ya. Sudah ketemu halamannya? Nama Al-Basit. Perhatikan di halaman 288. Kita mohon dibantu bacakan terjemahkan bacakan dulu Ibu Al-Basit. Yang maha melapangkan atau karunia. Yang maha melapangkan karunia. Dan Coba ayatnya salah satu bunyinya adalah uh, my apa? Kalau di sini ayatnya innallaha huwal musa'irul qabidul basitur raziq ya. Al-basit. Yabsut kalau fi'il mudhari'nya adalah basata yabsutu. Yabsitu bisa juga. Yabsitu, yabsutu sama. Sifat orangnya basit al-bastu, ya. Ibu-ibu yang kami muliakan, may yuqridillaha qardan hasana yudha'ifuhu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsit bisa wa yabsut bisa. Siapa yang meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman dari harta yang ada di tangannya, Allah pasti melipat gandakan pengembalian pinjaman itu kepadanya. Allah lah yang menggenggam dan menahan rezeki. Allah lah yang melepaskan dan melapangkan rezeki. Jadi al basid ini artinya adalah yang melapangkan rezeki. Karunia dan rezeki itu tidak berbentuk fulus tok. Rezeki itu adalah berbentuk segala apapun yang diinginkan manusia dan diperlukan manusia kesehatan, ilmu, mudahnya mendapatkan keluarga yang soleh dan seterusnya. Mari kita lanjutkan, Bu. Allah memiliki nama Al-Basir. Maksudnya, dialah yang melapangkan, meluaskan rizki hambanya dengan kebaikan dan rahmatnya. Dia meluaskan rizki mereka dengan kemuliaan serta hikmahnya yang sulit dicerna oleh logika manusia. Jadi rezeki dan karunia Allah itu macam-macam bentuknya, Ibu. Tidak bisa kita logika-logikakan. Saya kasih sekarang punya satu juta, saya berharap menerima 100 juta. Berarti kita logika-logikakan. Ya, padahal karunia Allah Subhanahu wa taala itu bisa dalam bentuk yang lain. Saya bantu anak-anak ibu, saya didik anak-anak ibu, lalu saja Allah jadikan anak-anak saya ke depan harinya sukses. Menjadi ulama-ulama, menjadi manusia-manusia mulia dan tinggi-tinggi terhormat. Kan begitu? Begitu, itu karunia saya jadikan waktu saya mayoritasnya umpamanya untuk membina dan mendidik agama ibu-ibu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan nanti keluarga saya setelah saya nggak ada dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di atas agama. Itu juga karunia. Makanya karunia Allah ini adalah bentuk daripada pengembalian cash. Hanya bentuknya beda. Tidak fulus berarti harus fulus juga. Hanya bentuknya beda. Mungkin seharusnya saya orang kecelakaan, patah-patah dan banyak meninggal satu mobil. Saya hanya lecet-lecet saja di mobil itu. Ini juga karunia, ya. Orang semuanya hangus terbakar. Lah saya hanya sekedar kesenggol api aja sedikit. Ini juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka karunia Allah yang dimaksud di sini tidak bisa dilogika-logikakan. Tidak bisa. Sekarang ini saya berbuat baik kepada orang seorang tua. Saya berharap orang tua saya ada orang berbaik pada orang tua saya. Itu melogikakan namanya itu. Hmm? Saya ini saya tolong anak orang di sini. Mudah-mudahan anak saya ditolong di sana. Itu logika saya. Padahal bentuk pengembalian dari Allah Al-Basit. Al-Basit ini sekali lagi syaratnya harus ada dari hamba ini dulu. Ini jangan lupa ya. Syaratnya harus ada dari sang hamba ini dulu. Nama Allah adalah Al-Basit. Bismillah. Allah Maha melapangkan. Ya, Allah Maha Allah maha melapangkan. Lihatlah ibu, ini arti daripada sifat Allah. al basid Allah yang maha melapangkan. Kalau begitu kita harus lapangkan keadaan agama Allah. Keadaan hamba Allah. Hah? Ya, syaratnya gitu. Satu, syarat-syaratnya. Agar kita mendapatkan karunia daripada sifat Allah ini. Satu, lapangkan urusan agama Allah. Lapangkan urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka al-basit pasti akan melapangkan kita. Yang kedua, lapangkan urusan sempit. Sempit keluarga-keluarga Allah di bumi. Keluarga-keluarga Allah di di bumi. Wali-wali Allah di muka bumi. Ya. Lapangkan urusan agama Allah dan lapangkan urusan sempit keluarga-keluarga Allah di muka bumi. Dengan apa? Ya dengan apa saja. Mungkin bil fulus, mungkin dengan tanda tangan, mungkin dengan memo, mungkin dengan telepon, sehingga kita bisa menolong melapangkan. Maka Allah akan melapangkan kita. Al-Basit. Kalau nggak mau kita mendatangkan ini, jangan berharap sifat Allah ini Allah tujukan untuk kita. Jangan berharap. Ya basit, ya basit, ya basit. Awak ceke. Awak sempili balapi. Baka basit, basit, basit, basit. Awak sempili. Ketika kamu menggenggam, aku genggam kata Allah. Menggenggam harta, menggenggam kemampuan yang bisa kita bantu orang lain. Aku genggam rezeki rezekiku untuk kamu. Ambo pesampi lo hidup kalian. Ambo pesampi kesehatan kalian. Saya persempit hidup kalian. Karena kalian mempersempit karunia yang aku berikan kepada kalian untuk disalurkan untuk agamaku dan untuk keluargaku. Faham ya Ibu? Jadi harus ada action balik daripada kita. Dari kita dulu baru kita dapat e, menerima sifat Allah Al-Basit. Ya. Hah? Orangnya biasa saja, Bu. Jangankan orang, binatang pun kita lapangkan, Allah memberikan kelapangan untuk kita. Tapi yang prioritas di sini kan, oke okay, baguslah Bu. Saya buat yang ketiga, ya. Melapangkan makhluk-makhluk Allah yang lain yang kesulitan. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa yang lain yang sedang dalam sedang dalam kesulitan. Bagus tulisan saya, Bu. Mohon dapat dipahami sajalah. Ya, yang penting bisa dibaca melapangkan makhluk-makhluk Allah SWT yang lain yang sedang dalam kesulitan. Jadi apapun makhluknya. Apakah ibu masih ingat bagaimana seorang wanita pelacur yang melapangkan kesulitan seekor anjing kehausan, ya kan? Fasyakarallahu laha wa ghafara dzambaha. Allah berterima kasih kepada wanita ini, padahal itu anjing, makhluk haram, ya kan? Tapi dia lapangkan karena dia kehausan. Wa ghafara dzunubaha. Allah ampuni dosa-dosanya. Baik. Lanjut Bu. Ada pertanyaan? Jadi sifat Allah Al-Basit berkaitan langsung dengan syaratnya berkaitan langsung dengan cara kita memancing sehingga nama dan sifat Allah itu layak untuk untuk ditujukan ke kita. Untuk dianugerahkan ke kita. Faham ya? Begitu juga Bu kalau Ibu mendengar nama Allah ar Razak apa namanya itu? ar Razak yang Maha memberikan rezeki, maka rajin-rajinlah menyebar rezeki kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Rezeki dari Allah akan dicurah-curahkannya kepada kita. Ini kunci-kunci loh, Bu. Ya, terus. Dengan hal itu, mereka diuji sesuai dengan kehendaknya. Apabila dia berkehendak, maka dia akan meluaskan rezeki seorang hamba. Dan dengan kehendaknya pula, dia menjadikan rezeki seorang sulit untuk diraih. Jadi, dialah Hafidh yang maha menahan Nah biasanya ini ini beriringan sama loh bu nama ini selalu sering dipanggil seperti Ar-Rahman Ar-Rahim pasangannya kan Sami Alim pasangannya ya seperti Abdor pasangannya apa An-Nafi' ya kan Abdoru An-Nafi' yang maha memberikan mudarat yang maha memberikan manfaat kan begitu kan seperti nama Allah pasangannya Al-Muhyi pasangannya apa Al-Mumit yang maha menghidupkan pasangannya yang maha mematikan gitu ya Nah, kalau di sini al-qabid pasangannya al-qabidul fa al-qabidul basit, ya kan? Al-qabid al-basit. Pasangannya selalu begitu, Bu. Nah, jadi apabila dia berkehendak, maka dia akan meluaskan rezeki seorang hamba. Dan dengan kehendaknya pula dia menjadikan rezeki seseorang sulit untuk diraih. Sudah berobat, dia kemana-mana duitnya banyak. Berarti mungkin rezeki di segi fulus tidak masalah. Tetapi rezeki dalam artian kesehatan, Allah persempit bagi dia. Sebab apa? Ternyata berhitung betul dengan hamba-hamba Allah yang lain. Sehingga Allah persulit pula dia. Hah? Terus. Selain itu, Al-Basit juga bermakna zat yang memberikan kesempatan bagi hambanya yang melampaui batas untuk bertaubat dan dialah yang menangguhkan azab bagi para pelaku dosa. Allah kasih lagi ke lapangan. Allah kasih lagi ke lapangan sudah seharusnya dia diazab tetapi Allah kasih lagi kesempatan agar dia tobat. Ya, Allah kasih dan puncak pemberian kesempatan dari Allah agar seorang hamba yang keterlaluan dalam berbuat dosa adalah sampai nyawanya di tenggorokan. Kalau dari segi waktu sampai matahari terbit dari sebelah barat. Kalau dari segi umur sampai nyawanya di tenggorokan. masih Allah izinkan. Seseorang yang akan meninggal dunia itu bu, dia merasakan pergerakan nyawanya itu merasakan mendingin kakinya. Walaupun dia nggak tahu rohnya sedang keluar, tapi kakinya dipegang, dipegang orang sudah sudah dingin. Lama-lama betisnya yang terpegang orang dingin, ya. Sejam dua jam kemudian lututnya sudah dingin pegang orang. Dia terus bergerak itu bu, bergerak. Nah saat sudah sampai di sini ah, malam yugargir itu namanya, ya sudah sampailah nyawa itu di tenggorokan. Ah, udah nggak ada tobat lagi. Al basit Allah masih berikan kelapangan. Apapun dosanya, dosa terbesar adalah syirik. Dosa ini pun siap Allah ampunkan jika dia minta minta ampun kepada Allah, taubat nasuha. Siap. al basut yuwana lapang Allah tuh. Kalau dia awak enggak, kalau lah lewat dari nakunan terakhir gua, bila kau buat jalan terakhir kau lain enggak ada cerita, enggak berkenalan nak dia Basobok kau di jalan enggak kena sapu do. Jangan barap dan jawab ilji kau kau menyapu. Sampai begitu kita nih kan. Lalu ternyata dia lakukan memang yang ketiga, ya sudah. Kalau bagi Allah enggak. Betul-betul al basut betul-betul Allah lapangkan. Beda. Terus dan dialah yang menangguhkan azab bagi para pelaku dosa sehingga perasaan mereka tidak nyaman antara takut dari azabnya dan berharap akan rahmatnya. Nah, nah sekarang yang berkaitan dengan al basid kita lihat di bagian sisi mana doa yang mengharapkan kemahalapangan karunia Allah ini. Coba ibu ibu tangkap dulu ya. Saya belum saya jelaskan, belum saya jelaskan, tapi saya, saya terjemahkan saja dulu doa yang sesuai dengan makna nama ini. Contoh doa ma'thur yang sesuai dengan makna nama Al-Basit ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad halaman eh, nomor hadis 699. Allahumma bsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني أعيذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك وجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق Ini doa yang kemarin enggak? cuma nambah sedikit aja di depannya kan? Coba namanya sedikit aja di atas. Allah mamsud alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Ya Allah, lapangkanlah atas kami dari keberkahan-keberkahanmu, lapangkan selapang-lapangnya Warahmatika lapangkan juga rahmatmu ya Allah selapang-lapangnya. wafatlika dan karunia-karuniamu ya Allah lapangkanlah selapang-lapangnya. warizkika dan rezeki darimu ya Allah lapangkanlah selapang-lapangnya. Awas ini ada empat. Ini ada empat. Yang pertama barakat. Yang kedua rahmat. Yang ketiga fadl. Yang keempat rizki. Jangan dianggap sama semua ya. Beda. Kalau sama nggak akan mungkin diulangi oleh Rasulullah SAW. Beda. Beda. Barakatik. Barakat itu adalah segala kebaikan yang mengundang kebahagiaan dalam dalam dalam rezeki. Segala kebaikan segala kebaikan ya yang dapat dinikmati dalam setiap rezeki. Ada rezeki tapi tidak ada kebaikan yang bisa dinikmati. Rezeki ada tapi yang datang malah bencana. Makin kita punya rezeki makin pusing kepala kita. Makin kita punya rezeki, makin banyak masalah kita. Makin kita punya rezeki, makin pecah belah keluarga kita, ya kan? Jadi, itu namanya rezeki yang tidak berbarakah. Yang kita minta adalah keluasan barakah ini. Mata ini berkah, telinga ini berkah, badan ini berkah. Sedikit tapi mengenyangkan. Sedikit tapi mengenyangkan. Karena yang diinginkan dari rezeki itu apa? Kebaikannya kan? Yang diinginkan dari rezeki itu apa? Pasti kebaikan. Saya makan nasi. Ini adalah rezeki, nasi itu. Yang diinginkan dari makanan sini apa? Kita kenyang, kita sehat. Betul nggak? Kita kenyang, kita sehat. Walaupun makan hanya satu suap, kita kenyang, lalu kita sehat. Daripada makan satu piring, tetapi kita penyakitan. Namanya nggak berkah. Coba lihat orang-orang dulu, Bu. Penghasilannya tidak seberapa, anaknya hanya makan nasi putih, dikasih garam, dikasih minyak. ya. Tapi anaknya pinter-pinter, anaknya soleh-soleh, betul tidak? Dibandingkan orang tua sekarang, Anaknya makan segala macam makanan, tetapi luar biasa begundalnya. Luar biasa nakalnya, pelawannya, anti sholat, dia nggak mau diajak yang baik-baik. Ini menandakan tidak ada berkah dalam rezeki yang ada. Nah kalau berkah itu sedikit nggak apa-apa, yang penting dapat kebaikan. Apalagi banyak. Apalagi banyak. Jadi itu disebut dengan barakat. Ya. Rahmat rahmat ya Nah ini ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dari bentuk tanda kasih dan cintanya, ya. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah pada Allah Subhanahu wa taala pada awas pada ibadnya, ibad. Ah, pada hamba-hambanya. Ya pada hamba-hambanya. Ini pemberian Allah SWT pada ibad atau hamba-hambanya sebagai bentuk kasih sayang dan cintanya. Kasih sayang dan cintanya. Nah, Ini yang dimaksud dengan rahmat. Ya. Fit dunia wal akhirah tentunya ya. Fit dunia wal akhirah. Ah, di dunia dan di akhirat. Itu rahmat. Terus berikutnya apa? Fadl. Fadlullah yang kita kenal dengan istilah fadlullah. Karunia Allah. Ya. Pemberian Allah kepada makhluk makhluk-makhluknya yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. makhluknya yang lain. Nah ini, fadlullah atau karunia adalah pemberian Allah kepada makhluk-makhluknya yang tidak diberikan kepada makhluknya yang lain. Ya, yang tidak diberikannya kepada makhluknya yang lain. Hadza fadlum min Rabbi. Ini adalah pemberian daripada Rabbku. Allah lebihkan saya seperti yang Allah tidak berikan kepada makhluk manapun yang lain. Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman senantiasa berkata, "Hadza fadlum min rabbi." Ini adalah kelebihan dari Robku. Dia bisa bicara dengan hewan, dia bisa perintahkan awan, dia bisa tundukkan angin, dia bisa tundukkan jin dan setan, ya kan? Hadza fadlum min rabbi. Fadlullah. Maka kalau seandainya ibu mau tahu, orang yang bisa buat rumah sebesar ini, Ya. Ini kira-kira di antara yang barakat, rahmat, fadlullah atau rizq. Rizkun. Ha? Rizkun. Rizkun adalah kebutuhan dalam hidup makhluk kebutuhan dalam hidup makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhinya. Naam. Rizkun adalah kebutuhan dalam hidup makhluk Allah SWT yang dipenuhinya. Nya ini pakai tanda besar lah, nya, tanda nya itu Allah. Ini rezeki. Sekarang barakatun rahmatun fadlullah dan rizkun atau rizkullah, rizkun minallah. Semoga ibu setelah ini dapat membedakan makna daripada perbedaan masing-masingnya. Barakat adalah segala kebaikan yang dapat dinikmati dalam setiap rezeki. Kemudian rahmat. Bu, ibu punya anak itu mana yang cocok tu? Fadlullah atau rizqun minallah?